Sungguhnya terlalu banyak dalil baik dari dalam Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan berdakwah. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara dari kalian sebagian kaum atau sebagian orang yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah mensifati orang-orang yang berdakwah yang menyuruh kepada kebaikan yang mencegah dari kemungkaran dengan sifat al-muflihun yaitu orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Sungguhnya kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di hadapan manusia. Ya. Apa sifat kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu kalian menyuruh kepada kebaikan dan kalian mencegah dari kemungkaran. Oleh karenanya ikhwani fillah sani Allah yang umat ini disifati dengan umat terbaik tatkala umat ini berdakwah. Tatkala umat ini menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak yang menjelaskan akan keutamaan dakwah ila Allah. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib bahwasanya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak berilmu sebagaimana perumpamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang yang ada. Kenapa? Karena seorang yang alim itulah dia yang berdakwah. Dialah yang akan menerangi kegelapan manusia sebagaimana rembulan purnama yang memberi penerangan di atas muka bumi ini. Adapun jutaan bintang, jutaan ahli ibadah mereka tidak akan bisa memberi penerangan di atas muka bumi ini. Hanya orang alim yang berdakwahlah yang bisa memberi penerangan, petunjuk ya kepada umat manusia yang tenggelam di atas gelap gulita. Cukuplah ini merupakan keutamaan dan pendorong motivasi bagi orang-orang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan berdakwah di jalan Allah. Akan tapi ada satu hadis yang membuat saya merenungkan akan agungnya hadis ini yang menunjukkan akan keagungan dakwah Allah. Itu sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, kebaikan apa saja, maka maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Orang yang beramal juga dapat pahala dan dia juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Ini hadis yang agung dan sangat luar biasa yang berikan bagaimana keutamaan seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan para nabi, bagaimana kedudukan para rasul yang tugas mereka adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang tatkala dia terjun di medan dakwah, sungguh ia telah melakukan tugas para nabi. Dia bekerja sebagaimana kerjanya para nabi. Itulah yang selalu menyibukkan para nabi dan rasul berdakwah dan berdakwah menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan jika antum berdakwah kemudian alhamdulillah dengan dakwah antum ada seorang yang sholat. Kita tahu bagaimana pahala sholat, bagaimana ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang sholat. Kemudian Gara-gara antum dia mendapatkan hidayah, kemudian dia sholat setahun, dua tahun, tiga tahun. Subhanallah. Betapa banyak pahala yang mengalir kepada antum tatkala itu. Kemudian setelah antum meninggal dunia, dia masih hidup. Antum dalam dalam kuburan pahala terus mengalir. Bukan pahala sembarangan pahala sholat. Oleh karena karenanya sungguh menakjubkan tatkala ada seorang ya seorang wanita sebagian dikabarkan oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah taala ada seorang wanita yang cerdas namun dia memilih untuk mengajari anak-anak SD atau anak-anak TK. Tatkala ditanya, "Kenapa Ukti mengajar anak-anak TK atau anak-anak SD?" Dia katakan, "Saya ingin mereka belajar Al-Fatihah dari saya. Saya ingin saya yang mengajari mereka Al-Fatihah, bukan orang lain yang mengajar mereka." Ini metode apa namanya berpikir yang sangat cerdas ya. Metode ekonomis istilahnya ya. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya karena jika anak-anak tersebut belajar Al-Fatihah dari wanita ini, kemudian akhirnya mereka sholat seumur hidup, maka pahala Al-Fatihah terus mengalir kepada wanita ini. Karena dia yang pertama kali ngajar Al-Fatihah. Bagaimana lagi jika antum kemudian menyuruh orang dari kesyirikan menuju tauhid? Antum tahu besar keutamaan tauhid. Luar biasa keutamaan tauhid. Dengan adanya tauhid bisa menghancurkan dosa-dosa. Dengan adanya tauhid Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan seorang hamba tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian ada seorang terjerumus dalam kesyirikan antum jelaskan tentang tauhid. Kemudian dia pun kenal tauhid. Kemudian dia dengan tauhid bersama dia selamanya sampai meninggal dunia. Subhanallah, bertahun-tahun pahala terus mengalir kepada antum. Pahala yang bukan ringan tapi pahala tauhid. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis hadis yang sangat agung yang menjelaskan bagaimana kepada kita menjelaskan bagaimana keagungan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dialah yang pertama kali mengajarkan umat ini. Yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan tauhid kepada umat ini. Oleh karenanya seluruh amalan umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sejak zaman Nabi Muhammad mulai Abu Bakar, Khadijah sampai hari kiamat seluruh umat Muhammad seluruh pahalanya mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama menyebutkan merupakan perkara yang bid'ah kalau kita kemudian mengirim Al-Fatihah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu mengirim Al-Fatihah. Antum baca otomatis pahalanya mengalir kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah. Karena Nabi SAW yang pernah pertama kali mengajarkan segala bentuk ibadah. Oleh karena seluruh amalan kita yang kita lakukan, baca Quran, sholat, semuanya ikut mengalir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Dari sini pula kita sadar kesalahan sebagian orang. Sebagian saudara-saudara kita yang mereka menyatakan bolehnya mencari berkah dari jasad, dari tubuh, dari keringat atau sisa air minum para kiai. Kalau kita tanyakan kepada mereka, apa dalil antum mengatakan boleh mencari barokah dari keringat orang kiai atau dari bekas minum seorang kiai kata mereka kita kiaskan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bagaimana antum mengkiaskan seorang kiai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya, kalau kita tanya kepada mereka lagi, semuanya mereka tidak punya dalil kecuali kias. Akan tapi kita bantah mereka. Kita katakan kepada mereka bahwa bahwasanya kias dalam masalah usul fikih dibangun di atas empat rukun. Kias itu dibangun di atas empat rukun. Saya harap para hadirin ya agar sabar ya untuk memahami hal ini. Kias dibangun di atas empat rukun. Pertama hukum yang diambil. Ya. Dalam hal ini yaitu bolehnya mengambil barokah dari kiai atau bekas air minumnya. Kemudian al makis Kemudian al makis alaihi, kemudian illatun jami'ah. al makis siapa yang dikiaskan kiai? Kiai dikiaskan kepada siapa? Ke al makis alaihi dikiaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikiaskan kepada Nabi SAW? Ada ilahnya, ada ilah yang sama di antara Nabi dengan Pak Kiai Apa ilahnya? Kesolehan. Kesolehan. Sebagaimana Nabi SAW adalah sosok yang soleh. Kita boleh mengambil barokah dari Nabi SAW. Demikian juga Pak Kiai. Kita boleh mengambil barokah dari Pak Kiai karena sama-sama soleh sebagaimana Nabi SAW. Kita katakan ini kias yang sangat jauh berbeda sejauh langit dan bumi, sejauh timur dan barat. Bagaimana kita mengkiaskan seorang kiai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya orang-orang yang menyatakan boleh mengambil barokah dari seorang kiai, sungguhnya dia sedang merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kiai yang tidak tahu bagaimana hakikatnya. Jangankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwan. Abu Bakar radhiyallahu taala Abu Bakar radhiyallahu taala yang Umar bin Khattab pernah berkata, la wuzina imanu Abi Bakrin ma imani al-ummah la rajiha imanu Abi Bakrin." Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Masih lebih berat imannya Abu Bakar, iman yang sangat luar biasa, iman yang sangat kokoh. Tidak ada yang dikatakan oleh Nabi SAW kecuali dia benarkan. Bahkan tatkala peristiwa yang sangat genting. Tatkala peristiwa Isra Mi'raj di zaman itu ya ikhwan, belum ada sepeda, belum ada mobil, belum ada HP, belum ada pesawat. Itu bayangkan ya, Nabi kemudian dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit ketujuh dalam waktu kurang dari satu malam. Ini kejadian yang sangat luar biasa di zaman itu. Zaman sekarang saja aneh luar biasa. Apalagi di zaman dahulu yang belum sepeda saja belum ada. Luar biasa tatkala bagaimana bisa dalam waktu kurang dari satu malam kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik naik tujuh kemudian turun. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam dalam sejarah dalam sirah Nabawiyah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru pulang dari Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Abu Jahal. Dengan Abu Jahal siapa Abu Jahal? Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal yang paling benci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Jahal bertanya kepada Nabi, dari mana engkau? Maka Nabi menceritakan kondisi yang sebenarnya saya tadi malam dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit ketujuh, kemudian balik. Abu Jahal tercengang. Benar ini. Benar. Tunggu, tunggu, tunggu Muhammad. Kalau saya kumpulkan penduduk kota Mekah di hadapan kamu, kamu nggak berubah ceritamu? Enggak, Nabi tidak berubah. Ini kesempatan untuk mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita aneh, cerita yang sangat aneh luar biasa. Akhirnya Abu Jahal pun mengumpulkan penduduk kota Mekah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan, ayo Muhammad ceritakan apa yang telah ku alami. Maka Rasulullah SAW pun menceritakan bahwasanya tadi malam saya berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik langit ketujuh, kemudian balik. Subhanallah. Baini musafikin wa kafihairin. hairin. Tatkala itu kemudian orang-orang penduduk Mekah pun ada yang uh, ketawa. Ada yang terheran-heran, tercengang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar aja ini orang. Bayangkan di zaman itu. Sampai-sampai sebagian orang murtad terkala itu. Murtad terkala itu. Akhirnya mereka pun datang menemui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, orang-orang kafir. Menyampaikan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad ya. Sekarang telah menyatakan demikian dan demikian ya. Kalau kemarin masih baik-baik, sekarang sudah mulai mulai aneh ya. Bayangkan dia mengatakan semalam perjalanan dari Masjid Haram Masjid Aqsa naik langit tujuh bolak-balik. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya kalau lebih daripada itu akan saya benarkan. Aku telah benarkan dia bahwasanya khabar telah turun dari langit kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Abu Bakar dikenal dengan as Itulah iman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai ada yang mengatakan seandainya tabir gaib itu dibuka kepada Abu Bakar, tidak akan berubah imannya karena saking tingginya imannya radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama yang pertama disebut oleh Nabi SAW Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Meskipun demikian hebatnya iman Abu Bakar, meskipun dijamin masuk surga, tidak ada seorang sahabat pun kemudian datang ke Abu Bakar, kemudian bijit-bijit Abu Bakar, cari keringatnya Abu Bakar radhiyallahu taala Atau kemudian, "Bu, <laughs> minum, sisanya saya minta." Enggak ada sahabat itu. Tidak ada yang kemudian memperebutkan sisa minum Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak ada, tidak seorang sahabat pun. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang telah dijamin masuk surga, tidak ada seorang pun dari sahabat maupun tabi'in yang berjumpa dengan Umar kemudian datang ke Umar bin Khattab kemudian mencari barakah Umar radhiyallahu taala anhu, mengambil hisab bajunya, mengambil hisab piringnya, mengambil tidak ada. Tidak ada. Kalau Abu Bakar radhiyallahu taala yang demikian tingginya imannya tidak bisa dikiaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar radhiyallahu taala adalah satu hasanatun min hasanatin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu hanyalah satu kebaikan dari miliaran kebaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hanya satu saja dari itu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan seorang kiai yang di zaman sekarang ini yang kita tidak tahu imannya bagaimana, Bagaimana akhir hayatnya? Apa kiai ini benar-benar kiai atau dukun kita nggak tahu? Kemudian apakah dijamin masuk surga? Kita pun tidak tahu. Tidak tahu kita. Bagaimana mau disamakan dengan Rasulullah SAW? Kiai ini saja tidak tidak pantas untuk disamakan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, apalagi disamakan dengan Rasulullah SAW. Oleh karenanya seperti saya katakan, seorang yang menyamakan antara kiai dengan Rasulullah SAW sungguhnya dia telah merendahkan Nabi SAW. Menjatuhkan level Nabi yang sangat tinggi disamakan dengan samakan dengan kiai zaman sekarang ini. Mereka tidak kehabisan hujah. Kita bilang kalau gitu tidak mungkin kamu samakan ini kias ma'al farik. Tidak mungkin antum samakan antara kiai dengan dengan Nabi SAW. Mereka punya hujah kata mereka. Maksud kami bukan tingkat keimanan. Kami samakan Nabi kami samakan kiai dengan nabi bukan karena tingkat keimanan yang sama akan tapi karena asal keimanan sama-sama ada asal kesolehan ibaratnya kalau pohon kelapa yang tinggi dengan pohon kangkung sama-sama ada akarnya ya. Pak Kiai pohon kangkung Nabi SAW pohon pohon kelapa sama-sama punya akar ya inilah gara-gara sama akarnya ini kami samakan antara Kiai dengan Nabi SAW kita bilang kalau begitu perkaranya kita semua juga punya akar kesolehan kita ini orang soleh nggak kita ini orang muslim enggak? Kita orang muslim atau orang kafir? Orang muslim, kita punya akar kesolehan. Seluruh kita yang hadir ini seluruhnya, ibu-ibu, bapak-bapak seluruhnya juga punya akar kesolehan. Kalau bisa dikiaskan Pak Kiai sama Nabi, kita pun dikiaskan. Kalau gitu marilah kita kumpulkan air liur. Air liur Lombok Timur berbarokah. Dijual satu botol cuma lima ribu rupiah. Kalau yang perkaranya demikian. Oleh karena ikhwan fillah Allah, ya tatkala kita memperhatikan hadis tadi mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya kita tahu bagaimana keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita tahu pula bagaimana keagungan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka adalah generasi pertama yang menyebarkan agama ini Murid-murid langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung melihat mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sama ya. antara kita dengan para sahabat yang melihat langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang melihat langsung mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya berbeda. Apakah sama antara kita dengan Nabi yang gurunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa lihat di alam nyata bagaimana murid-murid Syekh bin Bas Allah. Contohnya seperti Syekh Abdul Musim Abad, murid Syekh bin Bas. Bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya, mirip dengan gurunya. Mengambil ilmu dari gurunya, mengambil akhlak dari gurunya. Maka kita jangan heran tatkala melihat sejarah para sahabat yang seakan-akan seperti sebuah dongeng. Perjuangan mereka, bagaimana waktu yang mereka habiskan untuk berdakwah, harta yang mereka habiskan untuk berdakwah seakan-akan seperti sebuah dongeng. Kita jangan heran. Jangan kiaskan dengan kita yang amburadul seperti ini, <laughs> tidak sama. Karena para sahabat gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memiliki kemuliaan yang sangat mulia berdasarkan hadis mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi Barang siapa memberi petunjuk maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya para sahabatlah generasi yang pertama yang mendakwahkan Islam ini. Sehingga seluruh pahala yang mengalir dari umat-umat setelah para sahabat mengalir kepada para sahabat sebelum mengalir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan para sahabat. Oleh karena jangan heran tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infak segenggam atau dua genggam gandum yang diinfakkan oleh para sahabat. Kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud yang panjangnya 8 kilo atau 7 kilo, yang lebarnya kira-kira 2 kilo, kira-kira berapa ton ini? Siapa yang pernah timbang? Banyak sekali. Kalau kita punya emas sebesar itu apa yang kita lakukan? Saya tahu Bapak pasti poligami. Emas yang begitu banyak yang kita miliki. Kalau kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan infak segenggam sahabat. Tidak akan sama. Allah membedakan Rasulullah membedakan antara para sahabat dengan dengan kita. Mereka yang berjuang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang berkata, "Coba kalau saya dulu hidup di zaman Nabi, mungkin jadi sahabat." <laughs> kita bilang belum tentu. Bisa jadi jadi pengikut Abu Jahal, Abu Lahab. Karena fitnah yang begitu luar biasa. Siapa yang bisa coba antum antum dikatakan Nabi Rasul Muhammad kemarin berjalan dari tadi malam katanya berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik langit tujuh bolak-balik. Antum tatkala itu bayangkan belum ada pesawat, belum ada sepeda, kira-kira antum kayaknya Abu Jahal lebih benar deh. Dan antum bisa berubah. Makanya para sahabat luar biasa iman mereka. Berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang sangat berat. Apalagi tatkala awal-awal berdakwah di kota Mekah, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala tatkala baca Quran, dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy sampai pingsan. Besoknya tidak mau ngalah, baca lagi biar dipukul lagi, pingsan lagi. Subhanallah. Kita sekarang baca Quran di mana saja bebas, tidak ada yang mukul, toh tidak baca Quran juga. Dikali ikhwan fillah yang kita tahu bagaimana kedudukan para sahabat. Oleh karenanya pantas saat kalau Allah mengatakan mensifati bagaimana para sahabat mereka lah yang berdakwah di jalan Allah. Kata Allah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian ini khitab pertama kali diturunkan kepada para sahabat kalian wahai para sahabat Nabi. Tatkala turun turun ayat ini yang dengar ayat ini siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata Allah, "Kuntum khaira ummah." Kalian umat terbaik. Ini tazkiyah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Bukan cuma tazkiyah rekomendasi dari Allah, rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Karena Nabi yang mendidik mereka. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Generasi sahabat, generasi terbaik. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan kalau kita ingin masuk surga harus ikut sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa an. Kata Allah dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam al awwalun dari kalangan muhajirin kaum ansar. Dari kalangan muhajirin kalangan ansar. Ribuan para sahabat dari kalangan muhajirin dan kaum ansar. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka jelas diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Adapun kita yang setelah para sahabat Allah kasih syarat walladzina taba'uhum biihsan. Demikian juga orang-orang yang ikut para sahabat. Bayangkan. Untuk bisa diridhoi oleh Allah, Allah kasih syarat. Harus ikut para sahabat. Para sahabat sudah jelas, kita belum jelas. Kalau mau jelas harus ikut yang jelas. Siapa para? Para sahabat. Kalau tidak ikut yang jelas tidak akan jelas kita. Ikhwani fillah Bagaimana mereka tidak menjadi generasi yang terbaik? Mereka guru mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat pertama kali turun kepada mereka. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah yang jadi pengawas siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengawasi. Kalau ada salah diberitahu, kalau ada kesalahan ditegur. Bagaimana tidak jadi generasi terbaik? yang ngawasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma Rasulullah SAW yang mengawasi Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin langsung mengawasi penerapan praktek para sahabat radhiyallahu taala. Allah langsung mengawasi. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, Kuna na'zil al Qur'anu yanzil." Kami dahulu melakukan azal. Saya rasa sudah paham mana azal. Yaitu mengeluarkan sesuatu di luar sesuatu. Yang paham sudah paham, yang tidak paham biar aja tidak paham. Jabir mengatakan kami dahulu melakukan itu. Kenapa? Tidak hukumnya halal. Kenapa? Al-Qur'anu yanzil, Al-Qur'an sedang turun. Artinya apa kalau seandainya hukumnya haram, Allah pasti turunkan ayat menegur kami. Kalau seandainya haram, Allah pasti turunkan ayat untuk menegur, negur kami. Namun tidak turun ayat berarti hukumnya halal. Menunjukkan kita dapat di dalam beberapa Eh, sejarah para sahabat di, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mereka lakukan kesalahan Allah tegur, Allah tegur mereka. Oleh karenanya bagaimana kita bayangkan kepada suatu umat yang sangat luar biasa iman mereka dibimbing langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diawasi langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diawasi langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dilakukan lagi mereka adalah umat terbaik. Kemudian datang orang-orang Syiah yang menyatakan bahwasanya para sahabat seluruhnya kafir kecuali delapan orang. Kecuali berapa? 8 orang. Yang paling baik di antara mereka mengatakan kecuali 18 orang. Tambah 10 deh. Ini yang paling baik di antara orang Syiah. Bayangkan. Nah, Nabi tidak berhasil berdakwah, semuanya kafir kecuali 18. Mereka menggambarkan bahwasanya para sahabat bermusuh-musuhan dengan ahlul bait, dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Begitu banyak riwayat dusta yang mereka mereka sebarkan. Rawi-rawi pendusta di antara mereka. Namun sejarah tidak bisa dipungkiri. Bagaimana jalinan persahabatan antara para sahabat dengan Ahlul Bait. Kita tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan nama-nama para sahabat. Ali bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu punya anak yang beliau namakan Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib punya anak yang namanya Umar. Ali bin Abi Thalib punya anak yang namanya Uth Utsman. Subhanallah. Antum kalau punya anak kasih nama Firaun. Kalau memang Ali bin Abi Thalib benci kepada Abu Bakar, ngapain kasih nama anaknya Abu Bakar? Sebagian orang Syiah mengatakan itu hanya siasat Ali. Siasat Ali. Kita bilang ini penghinaan. Ali bin Abi Thalib orang yang berani, bukan penakut. Kemudian ngapain dia korbankan anaknya dinamakan Firaun demi untuk siasat? Sebenarnya ini kenyataan tidak bisa dipungkiri. Kenyataan tidak bisa dipungkiri, Ali bin Abi Thalib merupakan mertuanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini tidak bisa dipungkiri oleh orang-orang orang-orang Syiah. Oleh karena ikhwani fil azan ya Allah Syiah tidak punya senjata kecuali sejarah-sejarah. Oleh karenanya kita ahlu sunnah tatkala ada sejarah-sejarah yang datang dari buku-buku Syiah kita periksa sebagaimana kita periksa hadis. Karena mereka membangun di balik sejarah itu hukum-hukum yang berbahaya dengan versi-versi mereka. Ikhwani fillah fiddin azani ulahakum para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita mengetahui bahwasanya para sahabat merupakan generasi yang sangat mulia dengan uh, hadis tadi, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi barang siapa yang beri petunjuk kepada suatu kebenaran bagi dia pahala orang yang mengamalkannya dari sini kita tahu bagaimana keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita tahu bagaimana keagungan para sahabat dan juga kita tahu bagaimana ya mulianya para da para dai para ustaz yang mereka e, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada umat beri petunjuk kepada masyarakat kita tahu bagaimana kemuliaan mereka dan mereka adalah pewaris para nabi. Ikhwani fillah Allah wa iyakum para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang metode dakwah yang pernah dijalankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, semoga waktunya cukup ya. Karena tatkala kita berdakwah, tatkala kita semangat berdakwah, kita juga harus tahu rambu-rambu berdakwah. Tidak boleh semua orang ya, berdakwah kalau tidak memiliki metode dalam berdakwah. Karena bisa jadi kerusakan yang ditimbulkan lebih parah dari lebih banyak daripada kebaikan yang diharapkan. Oleh karenanya kita berusaha <clears throat> pelajari metode-metode berdakwah agar kita bisa berdakwah dengan cara yang benar. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit contoh metode dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Yusuf. Yang sebagian ulama menyatakan surat ini dengan nama surat dakwah. Karena di akhir dari surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah bahwa ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah, aku bersama orang bersamaku. Jadi di akhir surat ini ada isyarat tentang masalah dakwah. Dan dalam surat ini pun diceritakan bagaimana Yusuf alaihissalam berdakwah kepada dua orang yang dipenjara. Sebelumnya kita tahu doanya sebab Yusuf alaihissalam dipenjara karena dia telah dirayu oleh seorang permaisuri yang sangat cantik jelita sebagaimana Allah Allah kisahkan dalam surat Yusuf kata Allah Subhanahu wa taala wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al abwab wa qalat qala ma'adallah Innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihul zalimun. Allah mengkisahkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dan ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf merupakan ujian yang sangat berat. Sebagian risyat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Jawabul Kafi, demikian juga oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Dan saya harap ikhwas kalian kembali kepada dua kitab ini menjelaskan bagaimana beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dibuang oleh saudara-saudaranya dalam sumur, dia sabar tapi sabarnya terpaksa. Sabarnya ter terpaksa seperti kita kena penyakit, ya sabarlah terus bagaimana lagi? Ya sabar ya sabar gimana? Harus sabar. Tetapi pada ujian yang kedua ini, ujian tatkala datang wanita cantik di tempat yang tidak ada orang melihat mereka berdua ini dikatakan sabru ikhtiyari. Ini bisa dia dia sengaja untuk bersabar, tidak terpaksa untuk bersabar. Bisa saja dia melanggar, bisa saja dia bermaksiat, namun dia paksa dirinya untuk bersabar. Dan sabar jenis kedua lebih mulia daripada sabar yang pertama. Ya, ada orang yang tidak tidak bermaksiat, kemudian tidak minum bir, tidak berzina. Kenapa? Karena tidak punya uang untuk beli bir, tidak punya uang untuk berzina. Saya sabar ya, terpaksa karena memang. Tidak tidak ada Tapi ada orang yang punya uang. Ya. Dia telepon sana cewek, telepon sini dia sabar. Ini orang yang hebat ini. Orang hebat ya. Ini yang sangat hebat. Terlebih lagi kesabaran Yusuf alaihissalam pada kondisi yang sangat berbahaya yaitu tidak ada yang lihat. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah tatkala tidak ada yang melihat. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun ajun ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala tidak ada yang melihat mereka. Bagi mereka maghfirah ampunan yang yang dari Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah demikian Syekh Sa'di menyebutkan beberapa jenis cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Pertama, ikhwani fil azan ya Allah Yusuf adalah laki-laki yang sangat tampan. Dalam satu hadis yang sahih Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat Nabi Yusuf di langit. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kot u'tiya syatrul jamal atau syatrul hasan." Sungguhnya Nabi Yusuf Alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan. Setengah ketam, ketam. Kalau kita seperberapa? Setengah ketampanan buat Nabi Yusuf Alaihissalam. Sebagian para muhadifin mengatakan setengah ketampanan penduduk manusia yang ada di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Itu setengahnya dikumpulkan buat Nabi Yusuf, setengahnya dibagi-bagi. Tampaknya luar biasa. Sampai-sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadatu allati huwa fi nafsi." Rawada, antum banyak yang sudah tahu bahasa Arab, ya. Rawada itu ala wazan fa'ala. Dan asalnya mufa'ala, fa'ala itu dari dua sisi. Ada fi'il timbul dari dua dua sisi. Seperti jahada mujahada, jadi ada perlawanan dari dua sisi, perang dari dua dua sisi. Dalam ayat ini Allah mengatakan warawadatu sang wanita merayu Yusuf. Namun Allah menggunakan lafal rawada, seakan-akan ada Yusuf juga merayu. Padahal Yusuf alaihissalam tidak merayu. Kata Imam Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir, beliau menyatakan karena ketampanan Yusuf itulah yang merayu siapa? Yang merayu sang permaisuri. Seakan-akan Yusuf merayu, tidak merayu. Tapi karena saking tampannya Yusuf alaihissalam sehingga seakan-akan dia yang merayu sang wanita. Ya. Dan kita tahu ikhwani fillah Allah wa yakum, wajah yang tampan itu merupakan ujian tersendiri. Kalau orang wajahnya jelek, dia nggak mungkin goda-goda wanita. Dia nggak mungkin sweet-sweet perempuan, eh sabar-sabar saja, terpaksa sabar. Tapi kalau wajahnya tampan dia pede-pede aja di depan cewek, orang akan datang kepada dia. Ini cobaan. Orang tampan punya beban tersendiri. Makanya antum kalau lagi berkaca wajah saya kurang tampan, alhamdulillah. Itu sudah tampan itu. Kalau antum tampan lebih daripada ini, mungkin antum tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Apalagi zaman sekarang, zaman kemaksiatan. Ini cobaan pertama dari Yusuf alaihissalam. Dia seorang laki yang yang tampan. Yang kedua, ikhwani fillah ya Allah wa yakum. Yang merayu siapa? Permaisuri. Tapi saya, saya tanya sama antum. Kalau antum jadi raja, Maaf ibu-ibu ya, kalau antum jadi raja, bapak-bapak jadi raja, kira-kira cari istri yang paling cantik atau tidak? Kebiasaan raja cari istri yang paling cantik, bikin pengumuman. Iklan di mana-mana di seluruh masjid dipasang. Siapa yang merasa cantik silahkan datang pada saya. Ini permaisuri sang raja benar-benar wanita yang cantik jelita. Ini cobaan tersendiri, bukan wanita biasa, wanita yang cantik jelita. Cobaan berikutnya, wanita ini Dialah yang merayu Yusuf alaihissalam. Ini cobaan berikutnya. Kalau laki-laki dengan perempuan, laki-lakinya pemalu, diam. Perempuan juga malu tidak terjadi apa. Tapi kalau ternyata perempuannya yang mulai, gemetar laki-laki. Ya. Perempuan yang mulai, perempuan yang mulai merayu. Ya. Asalnya perempuan itu memiliki sifat malu. Butuh untuk kita rayu. Tapi sebaliknya, ini perempuan yang yang merayu. Sebagaimana banyak wanita-wanita zaman sekarang ini yang kadang-kadang lebih malu laki-laki daripada daripada perempuan. Ini wanita yang merayu. Kemudian wanita ini dia berhias dirinya. Dia mengatakan hai talak silakan wahai Yusuf alaihissalam. Dalam kiraah yang lain dia mengatakan hi tulak. Saya sudah bersiap untuk engkau wahai Yusuf. Jadi dia sudah cantik, dia hias dirinya. Sehingga cantik di atas kecantikan, semakin cantik dan semakin menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ditambah dengan hal itu wa katil abwa, pintu-pintu ditutup oleh dia. Wagolakatil ghallaqatil ah, Banyak pintunya. Pintunya itu banyak ditutup. Ada pintu-pintu lagi tutup semua biar nggak ada yang masuk. Kalau kita kebanyakan ikhwan pintunya cuma dua. Pintu masuk sama pintu WC. <laughs> Ini pintunya banyak. Jadi orang kaya ini. Jadi biar nggak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini cobaan yang yang berat. Kemudian cobaan berikutnya sebagaimana disebut oleh saya Sa'di Allah, Yusuf alaihissalam adalah orang asing. Orang asing dia jauh dari negeri bapaknya, ya di Palestina jauh. Sehingga tatkala dia di Mesir, seandainya dia bermaksiat tidak ada yang tahu. Oleh karena kita dapati kebanyakan orang kalau mau mencuri, mencuri di kampung kampung lain. Karena kalau mencuri ketahuan di kampungnya malu sama keluarganya. Mau mencuri ke kampung lain deh. Mau maksiat di kampung lain biar tidak ada yang tahu. Tapi kalau ketahuan di kampungnya malu. Oleh karena ini merupakan ujian tersendiri bagi Yusuf alaihissalam. Ujian berikutnya Nabi Yusuf masih muda. Masih gagah. Syahwatnya masih kuat. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad hammat bih. Sang wanita benar-benar kepingin kepada Yusuf alaihissalam. Namun adapun Yusuf juga sudah tergerak hatinya kata Allah wa hamma Yusuf juga sudah tergerak hatinya. Tentunya orang tua tidak sama dengan anak anak muda. Orang tua kalau sudah umur 70 tahun, ya syahwatnya sudah berkurang. Girohnya dan gairahnya sudah sudah berkurang. Meskipun ada tua-tua keladi, tapi itu keluar dari apa? dari hukum asal ya. Oleh karenanya di antara orang yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syaimitun zanin, seorang yang tua namun berzina. Orang yang tua sudah berzina berat hukumannya di Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang muda berzina tidak berat, orang muda berzina juga berat, tapi lebih berat lagi kalau sudah tua kemudian berzina. Kenapa? Karena sebab untuk maksiat sedikit. Inilah ikhwani fillah sanallahu beberapa cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena keikhlasannya sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam pun lari meninggalkan sang wanita. Sang permaisuri pun berusaha menangkap Yusuf sehingga mengoyak baju bagian belakang Nabi Yusuf alaihissalam. Tiba-tiba datang sang raja. Ketahuan dua-duanya sedang lari kemudian hadirlah sang raja. Maka Subhanahu Wa Taala ketahuan ini ketangkap basah sang wanita lagi ngejar Nabi Yusuf alaihissalam. Namun sang wanita orang yang cerdas. Dia bukan orang yang bodoh. Tidak seperti orang kalau ketahuan ketangkap basah maka bingung berkata. Lihat wanita dia mengatakan, Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayus wa adzabun alim. Wahai suamiku, balasan apa yang pantas bagi orang yang ingin keburukan kepada istrimu? Bayangkan, dibalik perkaranya. Kalau nggak di penjara, apa? dihukum dengan adab yang pedih. Tapi kalau orang sudah bingung, ini pintar. Kalau orang bingung itu bingung ya, nggak tahu ngomong. Seperti pernah kejadian di kampung saya. Kampung saya antum sudah tahu mungkin. Ada pencuri ya, yang lari jam 3 malam. Apa mencuri jam 3 malam? Ketangkap sama teman-teman saya. Kamu ngapain malam-malam gini? Lari pagi katanya. <laughs> ini gelisah nggak tahu ya diwajar sama teman-teman. Seperti juga ada orang yang misalnya apa namanya eh, mau mencuri belimbing. Akhirnya manjat pohon belimbing. Ketahuan sama yang punya pohon belimbing. Ngapain kamu? Enggak pak, lagi cari layangan. Buat apa layangan? Buat rujak. Ketahuan bingung karena bingung nggak bisa jawab. Ada perempuan ini enggak? Dia balik perkaranya. Majazah umat aroda bi ahli kasuan illa ayus jana au Apa sih hukumannya yang pantas bagi Yusuf yang telah berusaha berbuat keburukan kepada istrimu. Akhirnya setelah dicek ternyata sang wanitalah yang kemudian salah dan akhirnya wanita ini menjadi pembicaraan penduduk negeri tersebut. Mereka menggibah permaisuri. Kok bisa permaisuri ya merayu pembantunya yang tinggal di rumahnya jadi bahan pembicaraan. Akhirnya permaisuri mendengar gibahnya ngerumpinya para ibu-ibu di kampung itu tatkala itu di negeri tersebut. Maka dia pun buat makar. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna atadat lahunna muttaqa'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Maka dia pun panggil undang seluruh wanita-wanita tetap merumpi tadi yang menjelek-jelekan dia. Maka sang wanita menetapkan meletakkan tempat-tempat yang buat sandaran, kemudian disediakan buah-buahan, disediakan pisau yang tajam ya. agar mereka sambil merumpi, sambil ngobrol makan buah-buahan. Akhirnya berkumpullah mereka sambil santai duduk Kemudian makan buah-buahan, motong-motong tiba-tiba kata sang wanita kepada Nabi Yusuf, "Wa qalat ikhruj alaihi." Ayo keluar, lewat aja, numpang lewat di hadapan para ibu-ibu tadi. Tatkala falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadza bashara. Tatkala Nabi Yusuf nongol lewat, maka mereka pun kaget melihat ketampanan Nabi Yusuf. Maka mereka pun motong-motong apa? Tangan mereka luar biasa. Antum lihat cewek cantik bagaimanapun kalau tusuk jarum antum teriak. Demikian juga seorang wanita lihat laki tampan bagaimanapun kalau tusuk jarum, tusuk jarum dia teriak. Tapi ini subhanallah sampai tangan mereka mereka potong tanpa sadar. Melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya sang wanita mengatakan, "Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi." Lihat itu kalian mencela saya, kalian sendiri kau baru baru saya di tiap hari tinggal sama dia di rumah. Gimana nggak nggak kaon? Gimana nggak teler? Kalau sehari dua hari bisa sabar, sebulan dua bulan bertahun-tahun. Saya ngelihat Nabi gimana tidak? Kami baru satu detik sudah sudah kaon semuanya. Walau kau ada rawat an nafsi asam Saya sudah berusaha merayu dia, namun Yusuf alaihissalam ya menjaga dirinya. Walau illam yaf alma amuruhu la yusjananna walau yaku yakunam minas Kalau dia tidak menuruti ya apa yang saya perintahkan maka dia akan dipenjara dan dia akan termasuk orang-orang yang terhina. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala rabbi sijnu ahabbu ya mimma nani ilayya. Atau perhatikan dalam ayat ini. Kata kata Yusuf, "Ya Rabb." Ya. Atau dia berkata kepada sang raja, "Rabbi di sini apakah Allah ataupun sang raja?" Ya. Asijnu ahabbu ilayya. Saya lebih senang di penjara. Mimma nani ilayya. Daripada godaan para wanita. Allah menggunakan domir jamak nani, ilahi. Ternyata setelah berkumpulnya sang permaisuri sama ibu-ibu tadi seluruhnya bersepakat untuk merayu Yusuf. Jadi teman permaisuri seluruhnya untuk merayu siapa? Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf mengatakan saya lebih suka dipenjara daripada dirayu oleh wanita-wanita tersebut. Inilah kisah kenapa Nabi Yusuf alaihissalam di dipenjara dan tatkala dipenjara akhirnya dia bertemu dengan dua orang yang dipenjara bersama dia. Dan disitulah mulai metode dakwah yang yang dilakukan oleh Yusuf dalam mendakwahi dua orang ini. Akan saya jelaskan e, berikut ini ya. Saya harap ikhwah sekalian dan akhwat sekalian berusaha mengambil faedah dari metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam agar bisa kita terapkan tatkala kita berdakwah di masyarakat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa dakhala ma'ahu Ada dua orang pemuda yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Dua orang pemuda ini datang mendatangi Yusuf, mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ahaduhuma, ini arani a'siru khamra." Wa qala al-akharu, ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min." Nabbi'na bi ta'wili, inna naraka minal muhsinin. Yang satu berkata, "Wahai Yusuf, wahai Yusuf, saya melihat dalam mimpiku saya a'siru khamra. Saya memeras anggur untuk dibikin bir, khamr. Yang lain berkata, yang laki-laki kedua berkata, saya melihat dalam mimpi saya, saya mengangkat roti di atas kepalaku, kemudian datang burung memakan roti tersebut. Nabi Nabi takwil, wahai Yusuf, kabarkan apa sih takbir, takwil dari mimpi kami berdua ini. Subhanallah, Yusuf lagi di penjara bersama mereka. Datang dua orang, orang musyrikin. Datang menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka punya kebutuhan, ingin ditakwil mimpi mereka oleh Yusuf alaihissalam. Kenapa mereka datang kepada Nabi Yusuf? Mereka punya dalil kata mereka, "Inna naraka minal muksinin Karena kami lihat kau oh, orang baik. Ini isyarat bahwasanya seorang dai harus menjadi orang yang baik. Berakhlak yang mulia. Berusaha membantu sesamanya. Nabi Yusuf alaihissalam dikenal dengan orang baik. Makanya dua orang ini mau datang kepada Nabi Yusuf untuk minta pertolongan Nabi Yusuf. Adapun jika seorang dai kemudian tidak pernah bergaul dengan masyarakat, berakhlak yang buruk, bermulut yang kotor, setiap ketemu dengan orang sangar, tidak pernah senyum, apalagi dengan pandangan mengejek, dengan wajah yang mengerikan. Di mana orang mau dapat hidayah bicaranya? Uh, ustadznya sangar. <laughs> orang takut. Tapi coba kalau seorang berjenggot kemudian senyum, manis rasanya itu. Jenggotan tapi senyum itu, subhanallah. Manis rasanya. Tapi kalau sudah jenggotan tidak senyum, wajahnya garang, orang takut. bener-bener takut bener Jangankan istrinya saja takut apalagi orang lain. Adapun Nabi, adapun Yusuf alaihissalam dikenal sebagai orang yang baik, berakhlak yang mulia. Sehingga dua orang ini tertarik datang menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Inna naraka minal muhsinin. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Dikenal sebagai orang yang peduli dengan orang lain. Oleh karenanya tatkala Datang malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Kemudian lari dari gua Hira, kemudian datang menemui Khadijah radhiyallahu taala anha dan berkata, ini khasyitu ala nafsi." Saya khawatir sesuatu menimpa diriku. Di sebagian dikatakan sebagai ulama bahwasanya Nabi Muhammad SAW takut dirinya gila karena melihat makhluk yang dahsyat yang luar biasa. Belum diangkat menjadi nabi tatkala itu. Apa kata Khadijah menenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya yang sangat beliau cintai? Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Kalla abshir, la yuhzikallahu abada." Kata Khadijah, "Wahai Muhammad, wahai suamiku, sekali-sekali tidak Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Bergembiralah engkau." Apa dalil Khadijah? "Innaka latasilur rahim." Engkau wahai Muhammad senantiasa bersilaturahmi. "Wa tasduqul hadis dan senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla dan engkau senantiasa ya membantu orang yang yang belum mampu, yang belum bisa mandiri kau bantu. Wa taksibul ma'dum bahkan engkau mencarikan harta untuk kau berikan kepada orang yang tidak punya, kerja untuk orang lain. Wa takrid dhaif dan engkau senantiasa memuliakan tamu. Waktu ini ala nawaibil haq dan kau senantiasa membantu orang terkena musibah. Lihat sifat-sifat dasar Nabi yang diingatkan Khadijah. Khadijah mengingatkan, "Wahai Muhammad, kau punya sifat-sifat seperti ini. Sifat-sifat peduli pada orang lain, sifat-sifat memikirkan kesulitan orang lain." Itu sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas" atau "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini akhlak yang mulia memberi faedah kepada orang lain. Demikian kita pun harus demikian. Dan kalau kita hidup di masyarakat, berusaha membantu masyarakat yang lain, ya. berusaha membantu kalau mereka punya kebutuhan, kalau mereka perlu bantuan kita bantu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam dikenal sebagai orang yang muhsin, orang yang baik, sehingga didatangi oleh dua orang ini minta untuk di takwil atau ditakbir mimpi mereka berdua. Ini kesempatan bagi Yusuf alaihissalam. Datang dua orang musyrik, ada butuh bantuan sama dia. Kesempatan pertama bilang, saya ingin dakwah mereka berdua. Kesempatan ini lagi butuh. Kalau antum berdakwah kepada orang kaya mungkin antum diusir, tapi kalau ada orang miskin, ustaz saya ingin utang saya. Ini kesempatan dakwah. Ini lagi butuh kita. Kalau kita ngomong mungkin iya, dengar kesempatan dakwah. Ini dijadikan kesempatan oleh Nabi Yusuf untuk untuk berdakwah. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma ta'wilihi qabla ayyatiyakuma. Wahai dua sahabatku. Ya, mereka sedang menunggu makanan, jatah makanan di penjara. Kata Nabi Yusuf, sebentar. Ya. Tidak akan datang jatah makanan kita kecuali saya sudah mentakbir mimpi kalian berdua. Saya akan takbir, jangan khawatir. Saya akan takbir sebelum jatah makanan datang kepada kita. Akan tetapi Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Sebelum Yusuf mentakwil mimpi mereka berdua, Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi mereka berdua. Namun sebelumnya dia menenangkan mereka berdua. Jangan khawatir, saya akan berbicara topik yang lain akan tapi sebelum datang jatah makanan, saya sudah mentafsirkan mimpi kalian berdua. Tenangkan hati mereka berdua baru mulailah Yusuf berdakwah. Kata Yusuf alaihissalam, Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Semuanya kemampuan saya untuk mentafsirkan mimpi itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan bahwasanya kita punya Rabb kita punya Allah Subhanahu wa taala segala kelebihan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar dua orang ini sadar bahwasanya apa yang mereka lihat dari kehebatan Yusuf alaihissalam seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yusuf berkata, menyinggung mereka berdua. ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati kafirun. Wahai dua sahabatku, Sesungguhnya saya telah meninggalkan suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka musyrikin dan mereka kafir kepada hari akhirat. Dua orang di depan ini juga musyrikin. Dua orang di depan juga tidak beriman kepada Allah akan tapi Nabi Yusuf menggunakan kata ganti orang ketiga supaya tidak tersinggung. Kalau dia katakan kamu dua ini memang musyrikin, <laughs> kira-kira oh kaget mungkin kabur. Tapi Yusuf membuka dakwanya dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Metode Nabi SAW, sungguhnya saya telah meninggalkan suatu kaum yang mereka berbuat syirik kepada Allah, yang mereka kafir kepada akhirat. Maksudnya antum juga gitu, tapi dengan menggunakan bahasa yang lain. Dia menceritakan tentang suatu kaum. Ya. Sebelum dia mendakwai dua orang ini, agar dua orang ini, oh ternyata Nabi Yusuf ini meninggalkan orang-orang musyrik. Dia memisahkan diri dari orang-orang orang musyrikin. Kenapa gerangan seperti itu? Timbul tanda tanya dalam hati mereka. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan, واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء Adapun saya, saya meninggalkan kaumku. Saya mengikuti jalan nenek moyangku. Saya mengikuti jalan bapak-bapakku. Siapa mereka? Ibrahim, Ishak dan Yakub dan tiga nabi ini tiga nabi yang tersohor di kalangan kaum musyrikin. Mereka tahu siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tahu siapa Nabi uh, eh, Ishak dan mereka tahu bagaimana Nabi Yakub terkenal. Ini juga metode berikutnya. Tatkala kita berdakwah kita jelaskan kepada umat apa yang kita dakwahkan ini. Akidah yang kita bawakan ini bukan akidah yang baru. Bukan akidah karangannya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan akidah karangannya Ibnu Taimiyah rahimahullah akan tapi akidah yang telah dibawa oleh para sahabat. Dan akidah yang telah dibawa oleh empat imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Bukan akidah yang baru. Kita kenalkan kepada masyarakat. Apa yang kita bawa ini kita ikuti umat para salaf salih orang-orang terdahulu. Yang para imam empat diagungkan oleh kaum muslimin secara umum. Ini metode Nabi Yusuf alaihissalam. Maka nalana an nushrika nusyrika billahi min syai. Kami tidak akan berbuat kesyirikan sama sekali. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yusuf mengingatkan mereka kembali. Saya meninggalkan kesyirikan dan saya ikuti jalan para nabi Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kebanyakan orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mulai menembak mereka berdua. Setelah menyebutkan orang ketiga, mulai dia tembak dua orang ini. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Ya sahibai sijin." Aarbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar Kata Nabi kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Wahai dua sahabatku yang dipenjara sama-sama dengan saya, dipenjara. Apakah Tuhan-tuhan yang berpencar-pencar, tercerai-berai lebih baik daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa?" Sebagian ulama menyebutkan metode ini adalah metode muqaddimah ya, untuk mengingatkan Dua orang ini, bahwasanya Yusuf menyebutkan nasib yang sama antara dia dengan mereka berdua. Wahai penghuni penjara, saya juga menghuni penjara sebagai kalian. Menyebutkan sesuatu yang sedang sedang digeluti oleh mereka berdua. Ada isyarat bahwasanya tatkala kita ingin berdakwah, kita terkadang butuh mukaddimah. Antum lihat tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat tongkatnya, Allah Subhanahu wa taala kasih mukadimah. Allah mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Ya. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Karena mukjizat nanti berkaitan dengan apa? Dengan tongkat. Musa pun bercerita, semangat menceritakan. Hiya asaya tawakku alaiha wa ahushu biha ala gonami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. Maka Nabi Musa pun berkata, ya Allah ini tongkatku. Saya bertelekan dengan tongkat saya. Saya untuk cari makanan buat kambing-kambing saya. Dan saya punya tujuan-tujuan yang lain dari tongkat saya ini. Sehingga sebagian masyaih mengatakan, ya kita sedang berdakwah kepada orang. Kita lihat apa yang sedang digeluti oleh orang itu. Kalau dia misalnya, uh, misalnya ya, pandai berbuat apa apa namanya eh, tukang kayu kita tanya masya Allah gimana kamu buat lemari ini kok dia mulai semangat cerita oh karena saya nunjukkan ke, kehebatannya tatkala buat buat apa? Buat lemari. Sehingga tatkala kita sudah dekat, baru kita sampaikan dakwah. Jadi perlu di mana? Kita mungkin bertemu dengan ahlul bidah atau orang yang menyimpang, kita ajak ke rumah ngobrol-ngobrol. Tidak perlu dakwah untuk pertama kali, apa aja ngobrol dulu, aja ngomong sampai sudah terasa dekat baru kita mulai. Tapi kalau ada alul bidah lagi makan di warung kita datang, kita bilang innal hamdalillah. <laughs> bin afiyam dolala. <laughs> Gimana dia mau terima? Ini dima? gimana kamu tinggal di mana? Oh, saya juga dari Sulawesi, dari Sulawesi, yang ngobrol-ngobrol akhirnya nanti nyambung pelan-pelan. Artinya kan tidak kita dulu tidak kita dulu di atas kesesatan, kita dulu di atas bid'ah. Kita tidak dapat hidayah karena ada orang yang sangar kemudian mengatakan kamu tadi, tapi kita dapat hidayah karena ada orang yang ajak ngobrol, ajak main ke rumahnya, baru kita dapat hidayah. Demikian juga tatkala kita ingin berdakwah kita lakukan kasih mukadimah sebelum kita masuk kepada perkara ini. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Ya sahibai sijil." Wahai penghuni penjara, saya juga di penjara sebagaimana kalian. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai sama dengan Tuhan yang Maha Esa? Tidak akan sama. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Orang mereka ini berbuat syirik. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah nama-nama yang kalian namakan. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalian hanya namakan nenek moyang kalian namakan ini Tuhan padahal dia bukan Tuhan. Tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan dalil sama sekali bahwasanya ini adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka sungguhnya menyembah batu. Apa yang kalian sembah hanyalah batu-batu kalian ambil dari padang pasir kemudian kalian pahat, kalian namakan ini Hubal, ini apa Tuhan apa ini Tuhan ini, ini dewa apa ini dewa itu. Hanya batu-batu yang kalian pahat kemudian nama-namakan sebagai Tuhan. Mereka disebutkan tatkala ada orang Arab, kelompok sekelompok Arab yang orang-orang musyrikin, mereka tatkala ber, bersafar mereka bawa Tuhan mereka. Tuhannya dibawa ya. Susah Tuhannya dibawa ya. karena Tuhannya harus dijaga jangan sampai hilang. Jadi mereka pergi bawa Tuhan. Begitu di tengah jalan Tuhannya hilang. Jatuh. Akhirnya pimpinan kaum mengatakan, "Sebentar dulu wahai kaum. Inna faqadna rabbana, iltamisu rabbakum." Kita kehilangan Tuhan kita. Tolong cari Tuhan kalian. <laughs> Muter sana cari-cari Tuhan. Bingung, Tuhannya hilang, enggak tahu jatuh di mana. Akhirnya ada yang dapat Tuhannya, dapat batu. Kata dia, hei saudara-saudaraku, alhamdulillah saya, eh alhamdulillah, saya dapat Tuhan kita, saya sudah dapat Tuhan kita. Pada senang, mana Tuhannya? Tidak Yang mirip, yang mirip. <laughs> Bukan Tuhan kita, mirip dengan Tuhan. Tuhan kita. Itu banyak batu yang mirip-mirip ya. Intinya apa yang mereka sembah itu batu-batu yang mereka pahat dengan mereka namakan sebagai Tuhan yang tidak dari dari Al dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini merupakan hujah yang kuat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf mengatakan, "Ma anzalallahu biha sultan." Tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pembeda antara akidah yang benar dan akidah yang batil ada nggak dalilnya? Apakah ada Allah turunkan dalilnya atau tidak? Keyakinan apa saja? Kita bilang kepada masyarakat, antum keyakinan demikian, mana dalilnya? Akidah yang benar turun dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun akidah yang batil tidak ada dalilnya sama sekali. Ini merupakan metode yang sangat mantap dalam membantah pemikiran-pemikiran yang sesat dan akidah-akidah yang batil. Karena seluruh akidah yang batil tidak dibangun di atas dalil. Seluruh akidah yang batil tidak dibangun di atas Al-Qur'an dan tidak dibangun di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Inil hukmu illa lillah amar Allah ta'budu illa iyyah Sungguhnya hukum adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Langsung Nabi Yusuf Alaihissalam berbicara tentang Tauhid Amar Allah ta'budu illa iya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan kepada kalian kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu tauhid langsung bicara tentang tauhid. Karena dua orang ini terjerumus dalam kemusyrikan. Dan dakwah pertama yang dijadikan kesempatan untuk berdakwah oleh Nabi Yusuf alaihissalam langsung masalah masalah tauhid. Tidak sebagaimana sebagian orang yang nantilah tauhid, kita tunda dulu. Sampai kapan? Ya sampai kita mati mungkin ditunda terus. Sudah menguasai kekuasaan juga tidak berbicara tentang tauhid. Bagaimana mereka ya, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala sementara hak Allah yang sangat agung mereka hinakan, tidak dipedulikan. Hak Allah yang sangat agung, tauhid tidak mereka pedulikan. Bagaimana Allah memberikan kejayaan kepada mereka? Ya Nabi Yusuf alaihissalam begitu dakwah yang pertama kali beliau jadikan kesempatan adalah dakwah tauhid. Ya, mengajak kedua orang tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang ini yang dipenjara bersama beliau alaihi salam. Demikianlah para ikhwah azani Allah wa iyakum para akhwati fid din azani Allah wa iyakunna Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga dengan setelah kita mendengar dalil-dalil yang telah tadi saya sebutkan, kita termotivasi dan semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tugas dakwah adalah tugas yang berat, penuh tantangan, penuh cobaan. Bagaimana tidak berat? Tugas dakwah adalah tugas para nabi tugas para rasul, bukan kerjaan-kerjaan yang lain. Kerja daun kerja yang berat. Perlu kesabaran, perlu siasat ya dalam metode dalam berdakwah ya. Perlu keikhlasan yang sangat tinggi dalam berdakwah karena memang cobaan akan senantiasa datang, silih berganti. Ya. Oleh karenanya ini adalah tugas para nabi barang siapa yang mengemban tugas ini ya, ya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya benar. Allah akan menjaga agamanya. Dan Allah akan menyiapkan orang-orang yang akan menjaga agamanya, kita atau yang lainnya. Kalau kita tidak mau gabung dalam rel dakwah, Allah pasti banyak orang yang mau. Masih banyak orang Allah yang Allah bisa siapkan untuk membela agama Allah. Cuma kita ingin terikut dalam rel dakwah tersebut agar kita meraih kemuliaan dan meraih anugerah pahala ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.